Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan Fih kama yuhibu rabbuna wa irda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shari'ka. lah. Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiya ba'dah. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke-10 Naam, daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yaitu bahwasanya nah permasalahan yang ke-10 mereka berdalilkan nah atau termasuk ritual jahiliyah, amalan orang-orang jahiliyah mereka berdalilkan atas batilnya atau kelirunya sebuah agama dengan disebabkan karena pemeluknya sedikit pemahamannya atau karena tidak memiliki hafalan. Itu sudah kita bantah semuanya dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya. Memasuki pembahasan yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum yaitu nah permasalahan yang ke-11 dan yang ke-12. Nah, beliau langsung jadikan satu di situ ya. Nah, barakallahu fikum permasalahan yang ke-11 sekaligus yang nah barakallahu fikum yang ke-12. Nah, permasalahan ritual yang dilakukan atau amalan-amalan yang nah diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu? Qala al-muallif, na'am barakallahu fikum sebelum kita masuk ke ucapan muallif di sini sebutkan dalam bab i'timadu ma'al qiyasil fasid wa inkarul qiyasis sahih. Naam ini. Jadi termasuk perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah adalah apa? Naam, perbuatan mereka menyandarkan kepada kias yang rusak dan mengingkari kias yang benar. Karena kias itu termasuk salah satu dalil ya. Apabila kias tersebut nambah barakallahu fikum, apabila kias tersebut tidak menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum, nam kias yang sahih maka itu adalah dalil. Nah, karena sudah kita sebutkan barakallahu fikum dan disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, eh, nah bahwasannya maraji'uddin, eh, sumber-sumber agama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian al-qiyas sahih. Ada empat. Al-Quran dan As-Sunnah itu sumber yang pertama. Kemudian ijma. Nah, ijma ini tidak akan terwujudkan melainkan apa? Setelah mereka mengecek dan kembali meneliti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Barakallahu fikum seperti itu. Itu semuanya dibahas dalam kitab usul ya. Nah, Nah, seperti usul min usul eh, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salih al Rahimahullah taala. Nah, seperti itu. Kemudian apa barakallahu fikum? Nah, kias yang diinginkan Eh, atau kias yang kita jadikan hujah adalah kias yang sahih. Nah, termasuk ritual atau aman orang-orang jahiliyah bahwasanya mereka menyandarkan atau mereka berhujah dengan kias yang rusak kemudian mengingkari kias yang sahih. Kita lihat di sini qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, "Na'am Kata beliau, al-mas'alatani al-hadiyata asyrata wa saniyata asyrata. Dua permasalahan, yang ke-11 dan yang ke-12. Yang ke-11 dan yang ke-12. Nah, barakallahu fikum. Apa itu? Al-istidlalu bil qiyasil fasid. Naam. Ha? Mereka berdalilkan dengan kias yang fasid, kias yang rusak. Padahal Awaluman man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias yang rusak itu iblis la'anatullah alaih. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh, oleh, oleh siapa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala nah, dalam kitab Al-Mudakirah. Nah, kitab masalah usul fikih ya. Karena usul fikih itu juga bertahap-tahap. Nah, bertahap atau bertingkat-tingkat barakallahu fikum. Mungkin pertama kali usul min ilmi usul, kemudian berikutnya lagi nah mungkin waraqat, nah, berkaitan masalah usul juga. Kemudian barakallahu fikum mandumah. Nah, masalah usul juga yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan banyak sekali setelah mempelajari ilmu usul kemudian di sana ada yang namanya qaidul fikhiyah. Usul fikih itu sudah dibahas, nah kemudian ada kitab tersendiri qaidul fikhiyah. Di antaranya qaidul fikhiyah, nah yang paling mudah dan juga ringkas adalah yang dikarang oleh Naam Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Naam rahimahullah taala al-Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fa Naam eh, barakallahu fikum Al-Qawaidul Fiqhiyah. Bentuknya adalah semacam pantun atau puisi Kemudian sama beliau disarah juga. Nah, barakallahu fikum. Dan bagus sekali ya kita tersebut mengenai apa kaidah-kaidah fikhiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian untuk masalah ilmu usul, yang pertama kali dipelajari ya tadi kitabnya Al-Usul min al Usul di antara yang lebih bagus karena sudah diringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan bahasanya pun juga mudah dipahami. Nah, Kata beliau di sini, al-istidlalu bil qiyasil fasid ka qaulihim in antum illa basharun misluna. Perhatikan ini. Seperti ucapan mereka, tidaklah kalian melainkan manusia biasa seperti seperti kami katanya. Nah, tidaklah kalian melainkan manusia seperti kami. Karena mereka tidak ingin mengikuti ajaran para rasul barakallahu fikum akhirnya mereka mengkiaskan Rasul itu sama dengan dengan mereka. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya, Kemudian kata beliau sini ingkarul qiyas sahih. Nah, permasalahan yang kedua belas adalah mengingkari kias yang sahih wal jami'u li hadza wa ma qablahu dan yang terkumpul nah intinya apa wal jami' yang mengumpulkan nah, untuk permasalahan ini dan yang sebelumnya ada mufahmil jami' wal farik karena tidak adanya pemahaman al jami' pemahaman yang menyeluruh dan tidak adanya apa pemahaman itu masalah membedakan seperti itu nah karena nanti ada yang namanya apa kias itu yang nanti syarat-syaratnya akan ditentukan para ulama sebutkan nah, harus ada asalnya Nah, kemudian ada, harus ada faraknya, kemudian ada sebabnya, kemudian ada hukumnya. Nah, paham ya? Jadi kias itu barakallahu fikum kias yang sahih itu misalkan nam nabit. Nabit itu mungkin endapan endapan kurma atau endapan anggur. Itu kalau direndam nah barakallahu fikum air, air kurma atau air anggur itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Nah, karena dikhawatirkan nanti apa? Nah, barakallahu fikum yuskar bisa memabukkan. Nah, yuskir bisa memabukkan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya barakallahu fikum nabit ini dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan khamr. Nah, asalnya mana asalnya? Sumber untuk dikiaskannya, sumbernya adalah khamr. Nah, khamr itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Kemudian kita kiaskan nabit. Nabit kalau melebihi daripada tiga hari barakallahu fikum itu nah biasanya akan berubah. Nah, dan akan bisa dikhawatirkan memabukkan. Nah, akhirnya apa? Dikiaskan dengan khomer tadi. Nah, ada asalnya, ada faraknya. Asalnya adalah khomer cabangnya adalah nabi, kemudian apa? Illahnya sebabnya diharamkan karena illahnya adalah apa? Illahnya adalah nam barakallahu fikum yuskir menabukkan. Nam itu seperti itu. Jadi kias seperti itu ya, semua perkara, semua obat-obatan, baik berupa minuman atau berupa tablet, kapsul, baik yang seduh atau yang dihirup, kalau itu memabukkan maka hukumnya adalah haram. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Nam Barakallahu fikum seperti itu. Kita perhatikan sini asyarah syarahnya Al-mas'alatul hadiyata asyarata wa saniyata asyarah Nah, permasalahan yang ke-11 dan yang ke-12, i'timaduhu ma'al qiyasil fasid wa inkarul qiyasil sahih. Nah, penyandaran mereka terhadap kias yang rusak, kemudian pengingkaran mereka terhadap kias yang benar atau kias yang sahih. Kata beliau sini kuala Syekh Al-Fauzan, wal qiyasu indal al naw'an. Perhatikan nih. Kias menurut ahlu usul itu ada dua jenis. Kiyasu illatin, nah kias yang bentuknya yang dikiaskan adalah illah sebab. Wa wa ilhaqu far'in bi aslin fil hukm li jami' bainahuma ini. Perhatikan baik-baik ini. Jadi kias menurut ahlu usul itu ada dua. Kias yang illah pertama ada kias illah yaitu maknanya apa? Ilhaqu far'in mengikutkan cabang atau mengikutkan sesuatu yang cabang tersebut bi aslin dengan asalnya dengan sesuatu yang asal fil hukmi dalam masalah hukum li jami'in bainahuma karena terkumpul antara keduanya. Sudah kita sebutkan contohnya tadi ya. Nah, barakallahu fikum dikiaskan apa nabi dengan khamr. Khamr itu asalnya eh, asalnya adalah khamr itu asalnya sumbernya. Nah, kemudian yang dikiaskan apa? Nabitnya. Nah, nabitnya berarti farak gitu, cabangnya. Ewa. Ya, kemudian apa? Dikiaskan. Nah, itu kias yang sahih itu. Kenapa? Karena itu nanti akan terwujudkan apa? Yang namanya hukum karena apa? Karena al-hukm dairun ma'illatih. Ya, li'anna al-hukma dairun ma'illatih. Karena hukum itu akan berputar sesuai dengan sebabnya. Nah, nah barakallahu fikum itu. Nah, sebabnya kenapa kok itu haram? Sebabnya karena apa? Nah, munculnya hukum itu haram kenapa? Karena sebabnya karena sebabnya memabukkan misalkan. Seperti itu. Kalau tidak memabukkan, ya tidak jadi haraman itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Jadi, hukum itu akan berputar sesuai dengan apa? Sesuai dengan adanya sebab di situ. Nah, barakallahu fikum sehingga terwujudkan apa? Hukum daripada Nabi ketika memabukkan hukumnya adalah haram. Lebih dari tiga hari mengkhawatirkan, dikhawatirkan apa? Sudah bisa memabukkan. Akhirnya apa? Diharamkan. Nah, itu. Jadi ilahnya ilahnya ilahnya iskar memabukkan tadi. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Asalnya apa? Asalnya sumbernya sumbernya adalah khamr. Cabangnya apa? Cabangnya faraknya faraknya adalah nabi. Nah, seperti itu. Kata beliau, fa in ikhtalla syartun min syurutihi fa huwa qiyasun fasid. Apabila nam ya atau apabila ya, tidak ada salah satu syarat daripada syarat-syaratnya maka itu adalah qiyas yang rusak. La yu'tamadu alaihi fi isbatil hukmin min al-ahkam. Tidak tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan sebuah hukum daripada hukum-hukum yang ada. Paham itu ya? Jadi kalau kiasnya rusak itu tidak bisa jadikan sandaran untuk hukum. Ya, ya, tidak bisa jadikan sandaran hukum para fikum. Itu kalau kiasnya kias, kias yang rusak. Nah, jadi harus terpenuhi syaratnya. Harus ada asalnya sumbernya, kemudian harus ada apa? Farak cabangnya, kemudian harus ada ilahnya sebabnya, barulah muncul hukum hukumnya. Nah, jadi empat syaratnya. Eh, empat syarat. Syarat pertama asal, al asal. Asal yang untuk dikiaskan itu loh. Nah, sesuatu yang kembali kepada dia itu yang asalnya apa asalnya. Nah, kemudian barakallahu fikum atau diistilahkan sumbernya. Kemudian yang kedua farak cabangnya. Nah, farak ini nanti yang akan dikiaskan nanti. Paham ya? Nah, farak ini yang akan dikiaskan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ilah ada sebabnya. Barulah yang keempat hukumnya akan muncul. Nah, barakallahu fikum. Kalau kalau tidak, tidak terpenuhi, nah barakallahu fikum syarat-syarat tersebut maka tidak terwujud, terwujudkan yang namanya kias yang sahih. Nah, kata beliau di sini perhatikan Wahadi mas'alatun khatirah ini permasalahan yang berbahaya. Yaqulu Ibnu Qayyim rohul taala berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau adalah salah seorang imam, Imam Ibnu Qayyim ma'ruf, eh, masyhur sudah kita sering kita dengar ya. Beliau adalah salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Siapa? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Naam barakallahu fikum. Kata beliau di sini perhatikan yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah taala aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan kesesatan manusia atau sesatnya manusia hanya saja disebabkan oleh qiyas yang rusak. Wa awwalu man marasal qiyasal fasid iblis. Naam. Eh, dan pertama kali yang menggunakan eh, atau yang mem mempolul menambar kalafikum memasarkan atau menyebarkan atau menggunakan kias yang fasid ini kias yang rusak adalah iblis laknatullah alaih. Kapan itu terjadi? Lama amarahullah bersujud li Adam ketika iblis laknatullah alaih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Apa yang diucapkan? Ola iblis berkata, "Ana khairum minhu." Aku itu lebih bagus daripada Nabi Adam. Khalaqtani tani minar, Allah taala atau khalaqtani tani minar, engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ia fasid. Jadi dia menganggap bahwasannya ciptaan dari api itu lebih bagus daripada ciptaan dari tanah. Barakallahu fiik. Iblis laknatullah alaih. Eh, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu li nafasajadu illa iblis. Nah, mereka enggak sujud kecuali iblis laknatullah alaih. Nah, barakallahu fiikum itu. Nah, karena iblis laknatul alaih termasuk dari kalangan jin, tapi ini iblis ini yang membangkang barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati sujudu li Adam fasadu illa iblis wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih." Nah, seperti itu. Nah, dia dari kalangan jin yang apa? Yang dia bermaksiat, tidak taat kepada perintah Rabbnya Jalla wa ala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi pertama kali yang bikin kias yang rusak siapa? Iblis laknatullah alaih. Awwalu man qasa iblis. Sebagaimana yang dikuatkan juga oleh siapa tadi? Al-Imam Syengkiti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mudzakkirah. Awaluman man iblis. Pertama kali yang bikin kias dan kias yang rusak adalah iblis laknatullah alaih. Kapan terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nah kepada para malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya pada sujud Nah, kecuali iblis. Nah, iblis ini bukan masuk dari malaikat ya, karena istisna pengecualian di sini mengkotek istilahnya kalau dalam ilmu nahwu. Wa itkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Perhatikan baik-baik. Dan ketika aku perintahkan nah, para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu mereka semuanya sujud illa iblisa, kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud. Bukan maknanya iblis termasuk malaikat. Paham ya? Bukan dulunya iblis adalah malaikat, bukan ya. Karena istisna di sini mengkotek Istisna muqatar itu kalau dalam ilmu nahwu, na'am barakallahu fikum yang dikecualikan itu bukan bagian dari yang na'am barakallahu fikum yang dikecualikan darinya. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya barakallahu fikum na'am eh, al-mustathna laisa juz'an minal al minhu. Itu. Eh, Insya Allah yang sudah pernah belajar nahwu paham itu ya. Jadi yang dikecualikan itu bukan bagian dari yang dikecualikan darinya. Misalkan sekarang, ja'al qaumu illa himaron. Ja'al qawmu illa himaron. Ini namanya istisna apa? Mungkotek. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ja'al qawmu illa himaron. Nah, sekelompok kaum itu mereka telah datang semuanya kecuali himar, kecuali keledai. Keledai termasuk kaum bukan di situ? Bukan. Nah, namanya namanya istisna mungkotek ini. Istisna apa? Mungkotek. Ya. Karena istisna istisna itu ada dua jenis, Mungkotek sama mutasil. Kalau yang mutasil yang bagaimana? Yang mutasil seperti maqamal qawmu illa zaidan maqamal qawmu illa Zaidan. Nam, sekolah tidak nam atau qawmal ya, qawmu illa Zaidan. Ya, kaum itu semuanya berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid termasuk kaum bukan? Termasuk bukan? Termasuk. Sehingga Zaidan di sini sebagai apa? Istisna muttasil. Kenapa? Karena yang dikecualikan adalah bagian dari yang dikecualikan darinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perlu diperhatikan itu ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Jadi iblis laknatullah alaih bukan bagian dari malaikat karena istisnanya apa? Munqati'. Na'am. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Perhatikan di sini. Naam iblis mengatakan apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih bagus daripada Adam. Engkau telah menciptakan diriku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya anna an-nara khairun min Dia beranggapan iblis tersebut beranggapan bahwasanya apa? Bahwasanya enam api itu lebih bagus daripada tanah. Ini anggapan iblis laknatullah alaih. enam iblis itu kepalanya ya istilahnya itu. Pemimpinnya para syaitan itu iblis. Nah, iblis punya tentara-tentara, bala tentaranya itu syaitan tadi. Nah, syaitan ada dua, Syaitan oleh ins sama syaitan jin. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Maknanya apa maknanya? Maknanya ada manusia-manusia yang mereka beramal atau memiliki perbuatan-perbuatan seperti setan. Seperti itu maksudnya. Nah, bukan maknanya wajahnya wajah setan bukan ya. Amalan-amalan ritual-ritualnya seperti ritual setan. Nah, barakallahu fikum, menghalang-halangi manusia untuk mencari ilmu, menghalang-halangi manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada manusia. Nah, yang seperti itu keadaannya. Walinya billah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi iblis ini satu. Eh, pemimpinnya memiliki tentara-tentara yang banyak dari kalangan syaitan manusia eh, dari kalangan syaitan nambah kalau fik manusia atau syaitan dari kalangan jin seperti itu enam kata beliau fayakunu huwa khairan min adam akhirnya karena anggapannya keliru fayakunu huwa maka menjadilah iblis itu lebih bagus daripada adam Wahana kiasun fasid ini kias yang rusak kias yang rusak jadi dia sudah beranggapan ya, iblis ini sudah beranggapan terlebih dahulu bahwasanya iblis menganggap dirinya lebih bagus. Kenapa? Karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam itu di bawahnya. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Itu anggapan iblis. Wahada kiasun fasid ini adalah kiasan yang fasid. Lianna nara laisat khairan artin. Karena yang namanya api itu ya, tidak lebih bagus daripada tanah. Paham ya? Nah, tidak lebih bagus daripada tanah. Nah, balik tinu khair minan Bahkan tanah itu lebih bagus daripada daripada apa? Api. Eh, bahkan tanah lebih bagus daripada api. Coba saksikan sekarang. Eh, dari tanah yang subur tumbuh-tumbuhan. Eh, barangkali tumbuh di situ apa tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh bunga, buah-buahan. Nanamnya di atas tanah atau di atas, di atas api? Di atas tanah dan seringnya api itu membakar, merusak. Eh, seperti itu secara secara naluri akal aja orang paham ya bahwasanya tanah itu lebih bagus daripada api. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Lianna naram muhriqatun musrifatun lil asya. Karena yang namanya api itu nah membakar dan juga nah menyirnakan atau merusak perkara-perkara. Sesuatu-sesuatu terusak dengan dirusak dengan api tersebut. Amatainu fahuwa yunbitul asya wal budur. Adapun tanah maka dia bisa menumbuhkan sesuatu-sesuatu yang memang tumbuh di tanah Nah, kalau fikum wal budur dan juga biji-bijian. Wa khairin nas dan bahkan tanah itu apa di dalamnya ada kebaikan untuk manusia. Nah, betapa banyak ya kita saksikan jual beli tanah. Nah, jarang yang kita dengar jual beli api. Ya kan? Karena api berbahaya kalau tanah banyak jual beli tanah sekian hektar, ya kan? Jual tanah sekian hektar, beli tanah sekian hektar. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada ya dalam artian nah seumur hidup kita ini pernah menyaksikan jual beli api gitu. Paham ya? Jual beli api sekian hektar nggak ada. Kalau tanah iya, karena tanah memang lebih bermanfaat dan juga lebih bagus daripada api. Nah, sehingga iblis ketika mengatakan lebih bagus, nah itu ada sangkaan yang keliru dan kias yang rusak. Falau dhahabna ilal kias, kalau seandainya kita kembali pada kias, lakulna, niscaya kita akan katakan atinu khairun minan nar eh, tanah itu lebih bagus daripada api. Ma'an al-i'timada laisa huwa 'alal qiyas. Bersamaan dengan itu bahwa saya sandaran itu bukan kepada qiyas. Kita menyandarkan bukan kepada kias ya. Qiyas yang sahih itu adalah qiyas yang tidak terlepas dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kata beliau, "Bal i'timadu 'alal ikhtiyarillahi jalla wa ala." Bahkan yang namanya sandaran Nah, bahkan apa? Penyandaran itu nam kepada apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala, wa tafdhilihi dan juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha wa yakhtar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengerjakan atau melakukan seluruh apa yang Allah taala kehendaki dan Allah yang akan memilihkan. La i'tiradu alaih, tidak boleh kita memberontak atau mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hikmatul balighah dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan yang sangat puncak. Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Mahum ya? Ayo, jadi permasalahan yang ke-11 dan yang ke-12 ini adalah permasalahan-permasalahan yang dilakukan atau merupakan ritual-ritual jahiliyah, yaitu bahwasannya mereka berhujjah dengan kias yang rusak dan mereka mengingkari kias yang sahih. Ini termasuk perilaku atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mana itu menyerupai oleh siapa menyerupai siapa menyerupai iblis lah alaih menyerupai iblis lah alaih karena awwalu man qasa iblis awwalu man qasa qiyasan fasidan iblis pertama kali yang membuat kias-kias yang rusak adalah iblis lah alaih sebagaimana dinukilkan oleh, oleh al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau al mudzakirah Mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah jalla wa ala dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma kemudian kias yang sahih karena empat ini adalah marajiuddin sumber-sumber agama Al-Quran dan As-Sunnah itu sumber utama al-ijma itu pun tidak terlepas dari Al-Quran Sunnah kemudian kias yang sahih adalah kias yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah barakallahu fikum wallahu alam suhab alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu laik walhamdulillah rabbil alamin